kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali kita dipertemukan di majelis ilmu ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Rukais fi Tarbiyatil Abna uh, intisari dari uh, atau pokok-pokok prinsip pendidikan anak yang disusun oleh Syekh atau yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abil Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah pada pertemuan uh, yang terakhir kita telah bahas bagaimana pentingnya doa dari orang tua untuk kebaikan anak-anaknya dan juga kita telah bahas juga ya pentingnya kehati-hatian atau kewaspadaan dari para orang tua jangan keluar dari lisannya doa kejelekan untuk anak-anak mereka. Ini pembahasan kita pada pertemuan uh, yang terakhir. Maka insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas uh, bab yang baru yaitu tentang ikhtiar al-asma al thayyibah Memilihkan nama yang baik bagi anak. Ya, memilihkan nama yang baik bagi anak tentu ini suatu perkara yang penting juga untuk diperhatikan oleh para orang tua. Memang ada uh, ucapan sebagian orang ya yang dinisbatkan pada seorang sastrawan Inggris uh, William Dia mengatakan apalah arti sebuah nama. Ya, dia mengatakan apalah arti sebuah nama. Namun dalam ajaran agama kita ternyata nama itu memiliki uh, kedudukan yang cukup penting bagi seseorang. Nah, yang namanya nama itu adalah tanda ya kalau dia memiliki nama yang baik maka mudah-mudahan dengan nama yang baik ini ya dia uh, terpengaruh atau termotivasi untuk menjadi baik. Ya, dahulu Nabi alaihissalatu wasallam beliau punya kebiasaan ketika uh, melihat ada orang yang uh, namanya kurang baik, beliau mengubahnya. Ya, contohnya uh, ketika ada yang bernama al Huzen, ya, ada orang yang bernama Huzen, yang bernama kesedihan. Maka beliau kemudian uh, mengubah mengubah nama uh, anak tersebut ya eh, mengubah nama orang tersebut beliau mengatakan uh, Sahal ya ganti namamu dengan nama Sahal ya ganti namamu dengan nama uh, Sahal atau Al Hazan ya nama aslinya Hazan ya di dalam uh, sebuah hadis uh, yang diriwayatkan nah, uh, dari Said Ibn Musayyib dari bapak beliau ya An Ibn Musayyib an abihi anna abahu ja'a ila Nabi Shallallahu alaihi wasallam faqal masmuka. Jadi bahwa kakek beliau kakek beliau itu datang kakeknya eh, Sa'id Ibn Musayyib datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam eh, bertanya tentang namanya, "Masmuka, siapa namamu?" Fakala Haznun atau Huznun. Kemudian dia mengatakan nama saya adalah Huzn. Yaitu apa? Kesedihan. Maka kemudian kata Nabi SAW antasahal. Kemudian Nabi mengubah namanya. Beliau mengatakan engkau ya ubah namamu menjadi apa? Sahal. Sahal artinya mudah. Sahal artinya mudah. Dan di sini menunjukkan pentingnya sebuah nama di mana Nabi alaihissalam e, mengubah nama orang tersebut atau berupaya untuk mengubah nama orang tersebut menjadi lebih baik. Ya hazin itu artinya kegelisahan, kesedihan. Adapun sahal artinya kemudahan. Ya. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasalam ketika eh, perjanjian Hudaybiyah, ketika perjanjian Hudaybiyah beliau barakallahu fikum eh, menanti ketika itu menanti utusan dari orang-orang Quraisy. Jadi di perjanjian Hudaybiyah ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan orang-orang Quraisy untuk tidak saling menyerang selama 10 tahun untuk berdamai dengan mereka maka ketika itu utusan yang diutus oleh orang-orang Quraisy bernama Sahal. Ya, bernama Sahal. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Lakot sahulalakum min amrikum." Sungguh uh, telah mudah urusan kalian. Atau yang datang itu namanya Suhail, Suhail bukan Sahal ya, Suhail bin Amr. Ya, yang datang kepada beliau adalah seorang utusan yang bernama Suhail bin Amr. Suhail ini akar katanya dari kata Sahal, artinya mudah. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Lakat sahulalakum min amrikum." Sungguh urusan kalian telah dipermudah. Karena apa? Yang datang tadi namanya siapa? Suhail. Suhail dari kata sahal, artinya mudah. Demikian juga beliau alaihi salatu wasalam ketika e, mendoakan ada dua kabilah, ada dua kabilah yang e, datang kepada kepada beliau atau ada dua kabilah yang satu uh, apa menerima dakwah beliau adapun yang kabilah yang satu lagi mendurhakai beliau maka kata beliau aslam salamah Allah ada kabilah namanya kabilah aslam aslam artinya apa berserah diri kata Nabi alaihissalatu wassalam aslamu salamah Allah Bani Aslam semoga Allah berikan keselamatan wa ghifarun ghafarallahu laha Semoga Allah ampuni bagi mereka. Ghifar, ya. Kata apa eh, akar kata yang sama dengan maghfirah, artinya ampunan. Ya, wa ghifarun ghafarallahu laha. Wa usayyatun ya asiyatallah wa rasulah. Adapun usayyah, ini Bani Usayyah, maka mereka ini bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini nama-nama kabilah, nama-nama kabilah yang ada di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, semuanya diberikan doa sesuai dengan nama mereka. Diberikan doa sesuai dengan nama mereka. Aslam, salamahallah, wa ghifar, ghafarallahu laha, wa usayyah, asatillah, wa rasulah. Ya, aslam semoga Allah menyelamatkan mereka. Ghifar semoga Allah mengampuni mereka. Adapun as usayyah, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ya, ini menunjukkan bahwa nama memiliki eh, apa? Memiliki keterkaitan dengan uh, seseorang. Makanya di sini beliau membawakan bab ini ikhtiar al-asma at-thayyibah. Bahwa salah satu tugas orang tua itu adalah memilihkan nama yang indah, nama yang baik untuk anak-anaknya. Qala hafizahullah ta'ala min al umuri allati tu'inu fi tarbiyatil amna at-tarbiyah as-salihah an yakhtara al-walidan li auladihima asma al-asma al-hasanah at tayyibah termasuk perkara yang penting ya yang akan sangat membantu dalam mendidik anak dengan pendidikan yang baik adalah orang tua hendaknya memilihkan nama yang baik, nama yang indah untuk anak-anak mereka. Jadi ini termasuk e, tugas kita, tugas orang tua untuk memilih nama yang baik, nama yang indah untuk anak-anak anak-anak kita. Sekarang maksud nama yang baik itu apa? ya apakah nama yang baik itu ketika kita memberikan nama dengan nama uh, misalnya kasih nama artis ya artis itu kan orang terkenal ya kita kasih nama atau kita kasih nama pemain bola ya sebagian orang tua ya saking uh, apa <laughs> namanya dia ngefans sama se sebagian pemain bola anaknya dikasih nama dengan nama pemain bola ya dikasih nama Messi, kasih nama Ronaldo, kasih nama Zinedine Zidane, ya Zidane ya banyak ya, kasih nama Zidane, ya karena kecintaannya kepada pemain pemain bola. Nah, sekarang kita harus tahu dulu ini definisi nama yang baik itu apa. Ya, nama yang baik itu kata beliau Allah allati Allah Allah turabbituhum bitaatillah. Nama yang baik itu adalah nama yang bisa mengikat anak-anak kita dengan ketaatan kepada Allah. Inilah definisi nama yang baik, yaitu nama yang bisa mengikat anak-anak kita dengan ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi misalnya dia diberi nama Abdullah. Ini saya kasih contoh saja ilustrasi ya. Ketika seseorang diberi nama Abdullah. Maka anak ini kalau kita eh, terkadang anak ya uh, wajar ya terkadang mereka malas dalam melakukan ketaatan misalnya sholatnya agak malas-malasan atau ngajinya agak malas-malasan hafalan Qurannya agak malas-malasan dengan nama ini dengan nama yang baik tadi kita sudah definisikan nama yang baik adalah nama yang mengikat anak dengan ketaatan kepada Allah dengan nama yang baik ya ingatkan dia misalnya namanya Abdullah ya kemudian dia malas sholat ya Abdullah wahai Abdullah ya Bapak memberikan nama kepadamu Abdullah artinya apa hamba hamba Allah ya. artinya apa kamu yang menciptakan adalah Allah kita semua ini adalah hamba Allah yang memberikan kita rezeki adalah Allah yang memberikan kita kehidupan ini adalah Allah ya segala nikmat yang kita dapati semuanya dari Allah sekarang Allah meminta dari kita sebagai hamba untuk apa untuk sholat maka layak tidak kita kemudian mendurhakai Allah. Kita hanya seorang hamba. Ya, jadi apa namanya Abdullah tadi bisa me, bisa mendekatkan dia kepada Allah, mengembalikan dia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain misalnya. Kita beri nama anak kita Muhammad. Ya, nama nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam yang terpuji. Misalnya dia e, melakukan suatu perkara yang jelek ya, akhlak yang buruk. Kita bisa ingatkan dengan nama tadi. Nah, kamu ya Bapak kasih nama Muhammad. Muhammad itu nama nabi kita. Beliau dikenal dengan ahlaknya yang mulia. Beliau dikenal dengan ahlaknya yang terpuji. Ya. Kenapa kok kemudian kamu berahlak seperti ini, nak? Ini tidak mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau namanya apa? Muhammad, masya Allah. Jadi kita bisa apa? bisa kaitkan dia ketika mungkin dia uh, apa namanya lupa atau dia lalai kita ini nama yang baik nama yang mengikat nama yang mengikat seseorang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala coba kalau dikasih nama pemain bola tadi namanya siapa Lionel Messi misalnya namanya Messi ya Messi bahasa Inggris artinya tukang bikin kacau ya Messi ya <laughs> misalnya kita kasih nama Messi karena saking ngefansnya dengan Lionel Messi ya Messi ya kamu kok nggak sholat ya padahal bapak kasih nama kamu Messi lah hubungannya apa anda tidak bisa mengaitkan <laughs> nama Messi dengan ketaatan ya, nama Messi juga orang non muslim ya nggak pernah sholat ya selebritis ya, jauh dari ketaatan kepada Allah anda nggak bisa membawa anak anda untuk untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala beda kalau yang yang islami ya nama para nabi nama orang soleh ya nama yang mengandung kebaikan nama yang dimulai dengan abdu ya Abdullah Abdul Rahman Abdul Aziz ya maka kita bisa mengikat dia dengan ketaatan ya oleh karena itu eh, Nabi Alaihissalam ya mewanti-wanti kita untuk memberikan nama yang baik bagi anak-anak kita apa contohnya ya kantusamiyahu Abdullah au Abdullah, Abdurrahman, wa Muhammad, wa Salihan. Seperti dia memberikan nama kepada anaknya Abdullah atau Abdurrahman atau Muhammad atau Salih. Ya, ini nama-nama nama-nama yang baik. Wa nahwa asma al hasanah allati tudzakkiruhu birtibati bis salah wal ibadah wa bima yuhmad alaih fayakunu bidzalika ta'thirun alaihi ghaliban kama kila likulli rajulin min ismihi nasib. Dan nama-nama lainnya dari nama-nama yang baik yang mengingatkan anak untuk selalu terikat dengan kesolehan. Ya, terikat dengan kesolehan. Makanya kita lihat kalau uh, ahli apa orang-orang ahli maksiat ya, ahli maksiat biasanya mereka kalau ingin masuk ke dunia maksiat terus namanya baik biasanya mereka ubah nama mereka ya mereka ubah nama mereka Misalnya ada namanya Mubarak. Nggak nggak pantas kan misalnya bintang film namanya Mubarak atau apa. Dia namanya jadi Mark misalnya. Ya. Atau dia punya nama apa saja namanya ya. Namanya misalnya Abdullah. Ya dia cari nama yang lain. Ya, kalau kita lihat artis-artis itu ternyata eh, sebagian di antara mereka nama aslinya itu nama yang luar biasa bagus diberikan nama oleh orang tua mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam dunia maksiat, nama-nama yang soleh ini nggak menjual, makanya mereka ubah namanya. Mereka ubah namanya. Ya, makanya kita sebagai orang tua, ya kalau dia mau mengubah ya nanti itu terserah dia ya. Maksudnya eh, itu lepas dari kontrol kita. Tapi apa sebagai orang tua kita berikan terlebih dahulu nama yang indah, nama yang baik bagi bagi mereka. Ya, <clears throat> kata beliau berikan nama yang mengingatkan dia untuk selalu terikat dengan kesolehan ya, terikat dengan kesolehan. Wal ibadah demikian juga penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala wa bima yuhmad alaihi yang membuat dia itu terpuji atau membuat dia uh, apa dipuji di tengah-tengah masyarakat namanya bagus namanya indah dengan kemudian sembarangan ngasih nama anak misalnya apa gareng petru ya jangan kasih nama-nama seperti ini ini membuat dia menjadi bahan olok-olokan di tengah-tengah masyarakat ya sehingga nama pun harus nama yang baik, nama yang membuat anak itu terpuji di tengah-tengah masyarakat. Fayakunu fi dzalika ta'thirun 'alaihi ghaliban. Maka nama-nama yang baik ini ya kebanyakannya memberikan pengaruh kepada sang anak. Kamakir sebagaimana yang disebutkan dalam pepatah Arab, likulli rajulin ismihi nasib likulli rajulin min ismihi nasib. Seorang seseorang itu atau setiap orang itu pasti mendapatkan pengaruh dari namanya. Sedikit atau banyak ya, nama itu akan berpengaruh pada diri seseorang. Oleh karena itu, eh, kami pesankan kepada seluruh orang tua hendaknya memperhatikan betul masalah pem pemberian nama. Masalah pemberian nama. Jangan sembarangan memberikan nama. Nama ini akan menggandeng bergandengan terus dengan anak-anak anak-anak kita ya qala wa sahha an nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah sahih dari nabi alaihi salatu wasallam ya, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh lima Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma beliau alaihi salatu wasallam mengatakan inna habba asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman ya sesungguhnya nama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama kalian adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi nama yang paling dicintai oleh Allah itu Abdullah, Abdullah dan Abdurrahman. Kenapa barakallahu fikum? Kenapa hadirin yang dimuliakan oleh Allah, nama Abdullah dan Abdurrahman ini menjadi nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena itu tadi dia menunjukkan uh, penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah, hamba Ar-Rahman. Nah, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya tidak mengapa kita memberikan nama kepada anak-anak kita dengan nama-nama semacam ini, Abdullah, Abdurrahman. Jadi nggak perlu ya kita itu membuat nama apa, membuat nama yang identik betul, yang unik. Ya, yang unik yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nggak perlu yang seperti ini ya. Sebagian orang tua mereka pengen agar nama anaknya itu unik sehingga direkayasa sedemikian rupa nama bapaknya digabung dengan nama ibunya atau ketika tanggal kelahirannya ya ada ada tanggal kelahirannya dalam namanya seperti ada apa sebagian orang yang namanya Pitunov <laughs> siapa Pitunov Fulan Pitunov wah ini kelihatan seperti nama orang Rusia Pitunov ternyata apa eh, Pitunov ini eh, apa singkatan dari bahasa Jawa Pitu November tapi biar unik jadi Pitunov ya Fulan Pitunov artinya apa Pitu November nggak perlu nama-nama unik seperti ini ya cukup bagi kita nama Abdullah Abdurrahman Ustad, gimana kalau semuanya dikasih nama Abdullah ya Ustadz ya Fulan Abdullah Abdullah Abdullah Abdullah nanti kita nggak bisa mengenali ya kita pakai bin bapaknya kan kita ada bin ya dia biar tahu dia anak siapa Abdullah bin siapa? Misalnya nama bapaknya Adi, Abdullah bin Adi. Atau nama bapaknya Anto, Abdullah bin Anto. Ya sudah berbeda kan? Walaupun namanya sama-sama Abdullah, tapi binnya berbeda. Ya. Atau kalau nama bapaknya sama, sama-sama nama bapaknya Adi misalnya. Ya, lihat dia dari mana. Misalnya lahirnya di eh, Jawa misalnya, Abdullah bin Adi Al-Jawi eh, atau kalau dia dari Sunda misalnya Abdullah bin Adi al Sundawi as Sundawi ya jadi tetap bisa berbeda demikianlah para ulama kita jadi walaupun namanya sama semua Muhammad Muhammad Muhammad Muhammad tapi bisa dibeda dibedakan bisa dari bin bapaknya siapa atau dari asalnya pengalaman saya dulu waktu di di Yaman di Hadramaut uh, saya tugas waktu itu tugas buat nama apa uh, buat jadwal ronda itu yang namanya Abdurrahman sekian, Abdurrahman, Abdurrahman, Abdurrahman, yang namanya Muhammad sekian, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Bagaimana kita membedakannya? Ya dengan tadi itu, dengan bapaknya bin siapa, Muhammad bin siapa, Abdurrahman bin siapa, kemudian dari mana dia berasal. Sehingga jangan khawatir anak kita itu nggak bisa dibedakan dengan yang lain. Ya. Nanti juga akan terbedakan dengan sendirinya, dengan fisiknya misalnya. Abdurrahman yang tinggi, Abdurrahman at-tawil, Abdurrahman yang pendek, ya semuanya bisa untuk dipakai untuk membedakan, untuk mengidentikan anak kita. Sehingga nggak perlu kemudian kita bersusah payah, kita bersusah payah untuk apa? Me, me, apa namanya? merancang nama-nama baru, nama-nama yang nggak pernah e, dipakai oleh orang lain. Nggak perlu. Ya, pakai nama Abdullah, Abdurrahman. Kalau dia wanita, Amatullah, Amaturrahman. Ya. Demikian juga selain nama Abdullah, Abdurrahman, kita bisa memakai nama para nabi nama para nabi. Dahulu Nabi alaihi salatu wasalam, ya, dahulu Nabi alaihi salatu wasalam memberikan nama anak beliau dengan siapa? Dengan nama apa? Ibrahim. Ya, ketika beliau dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak laki-laki dari Maria Al-Kittiyah, ya, beliau beri nama Ibrahim. Dalam hadis yang disebutkan oleh lima Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi Alaihissalam mengatakan, "Wulida li gulamun, ya, wulida li al-lailata gulamun fasamaitu bismi Abi Ibrahim." Ya tadi malam saya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak laki-laki. Ya, fasamaitu bismi Abi Ibrahim. Maka aku berikan dia nama dengan nama bapakku Ibrahim maksud nama bapakku ini adalah leluhur beliau eh, beliau keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ya jadi kalau misalnya eh, anak kita kita kasih nama para nabi, ini nama yang baik ya. Ada 25 nabi, Anda silahkan memilih. 25 nabi semua bagus ya. Ya, mereka ini adalah orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mau dikasih nama Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, uh, Yusuf, uh, Ishak, kemudian uh, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Zulkifli, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, banyak nama nabi. Ya, 25 tambah Khidir, ya, atau Daniel, ya, ini semua nama nabi. Silahkan Anda pilih. Nggak perlu menciptakan nama-nama baru, mengcreate nama-nama nama-nama yang baru, cukup ambil nama para nabi. Sudah 25 nama kita punya stok ya. Lebih 27 ya, ada Khidir, ada Daniel, ya. Jadi ada berapa? 27 nama. Silahkan Anda mau pakai yang mana. Ya. Kalau nama wanita, ambil nama wanita dari kalangan uh, apa orang-orang soleh disebutkan dalam Al-Quran, ya seperti Maryam, ya kemudian Asia istrinya istrinya uh, Fir'aun atau dari istrinya para nabi Khadijah, Aisyah, ya atau dari putri-putri beliau Fatimah, Ruqayyah, Zainab, Ummu Kuthum, Silakan nama-nama orang yang baik ya. Nama orang-orang yang baik jangan kemudian ribet-ribet membelikan nama ya. Dahulu Eh, kebiasaan eh, orang-orang terdahulu, mereka memberi nama anak-anak mereka dengan nama orang-orang soleh yang telah mendahului mereka. Kita ambil contoh dalam Al-Quran. Ini eh, apa contoh ya? Uh, Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa, ya itu dahulu memiliki seorang saudara laki-laki yang bernama siapa? Harun. Ya. Nabi Musa alaihissalam juga memiliki saudara laki-laki yang bernama Harun. Nabi Musa sekian ratus tahun sebelum Maryam. Ya, jadi Nabi Musa punya saudara laki-laki namanya Harun. Kemudian nama Harun ini, nama Harun saudara laki-lakinya Nabi Musa, ini Nabi Harun, ini diadopsi oleh Imran, ya, oleh Imran bapaknya Maryam untuk menamakan anak laki-lakinya. Jadi ambil nama Harun ini, kemudian dia sematkan pada anak laki-lakinya. Sehingga saudara laki-lakinya Maryam juga bernama siapa? Harun. Ya. Jadi nama Harun itu disebutkan dua kali. Ada Harun saudara laki-lakinya Musa, ada Harun saudara laki-lakinya Maryam. Ya, dalam Al-Qur'an Allah sebutkan, ya. Ya ukhta Harun, maka Abu abuki imra'ata sau'in wa makanat ummuki baghiyah dalam surat Maryam ayatnya ke-28 ya kaumnya Maryam mengatakan kepada Maryam wahai saudara perempuannya Harun berarti apa Maryam punya saudara laki-laki namanya Harun maka na abu Asawin ya ayahmu bukanlah laki-laki yang eh, laki-laki uh, yang buruk wa makanat ummuki bagiya dan ibumu bukanlah wanita nakal ya syahid dari ayat ini Orang-orang memanggil Maryam alaihissalam dengan ya ukhta Harun. Wahai saudara perempuannya Harun. Padahal Harun itu di masanya Nabi Musa. Sehingga Harun di sini adalah saudara laki-lakinya Maryam. Tapi kenapa dia memiliki nama Harun? Hal ini pernah ditanyakan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dari sahabat Al Mughirah bin Syu'bah ya Beliau mengatakan, lama kodim tu Najron sa'aluni." Ketika saya berada di Najron ketika saya berada di Najron Najron ini sebuah daerah di Yaman yang ketika itu penduduknya mayoritas adalah orang-orang Nasrani. Ya, ketika aku memasuki Najron sa'aluni, maka orang-orang Nasrani Najron bertanya kepadaku, فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا Kalian kaum muslimin membaca dalam Al-Qur'an kalian, dalam kitab suci kalian, ya ukhta Harun. Ketika kalian memanggil, ketika Maryam itu dipanggil, dia dipanggil dengan sebutan wahai saudara laki-lakinya Harun. Wa Musa Qobla Isa Bikada wa Kada. Ya. Padahal apa? Padahal Musa eh, itu sebelum Isa jaraknya cukup jauh, ya beratus-ratus tahun antara apa Musa dan Isa. Ya padahal Harun itu saudara laki-lakinya Musa. Ini dikatakan bahwa Maryam itu adalah ukhta Harun. Ya. Jadi ini menimbulkan apa? kebingungan atau menimbulkan pertanyaan. Oh iya ya. Kok bisa ya? Harun itu kan saudaranya Musa, tapi kok kenapa kok seolah-olah sezaman dengan Maryam? Falam makodim to ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saal andalik. Maka ketika aku bertemu dengan Rasulullah, Al-Mughirah pun bertanya, saal tuh andalik Saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Jadi beliau alaihi salatu wasallam ditanya oleh Mughirah, "Ini gimana?" Ya, padahal Harun itu adalah apa? E, zamannya Nabi Musa. Kenapa kok tiba-tiba ada di dalam kisahnya Isa? Maka jawabannya mudah karena Nabi SAW innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim wasalihin wa wasalihina qablahum. Dahulu mereka itu punya kebiasaan menamai anak-anak mereka dengan nama para nabi dan nama orang-orang saleh sebelum mereka. Jadi nggak perlu ruwet-ruwet, ya. Ambil saja nama orang soleh, apalagi misalnya dia punya kakek ya. Saya lihat uh, kebiasaannya orang-orang di Hadramaut, ya, orang-orang di Hadramaut Ketika mereka punya kakek, kakeknya dikenal orang yang soleh, yang taat beribadah, perhatian sama keluarga, mereka ambil nama kakeknya, kasih ke nama anak-anak anak-anak mereka. Selesai masalah. Ya, selesai masalah. Ya, oleh karena itu, Allah muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pusing-pusing untuk memberikan nama kepada anak-anak kita. Ambil saja nama para nabi, ambil nama orang-orang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa perlu kemudian Eh, pusing untuk apa eh, merancang nama yang baru, nama yang identik ya, sehingga menyebutkannya saja susah. Syuakila apa ya? Sekarang nama anak-anak tuh <laughs> aneh-aneh ya. Kalau kita lihat perbandingkan di absen ya, <laughs> absen zaman kita dulu dengan absen zaman sekarang ya, lebih ribet zaman sekarang. Yang pernah jadi guru tahu ya, nama anak-anak sekarang tuh ya Allah ya unik-unik maka nggak perlu pusing-pusing. Barakallahu fikum ya saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah cari nama dari nama orang-orang terdahulu, orang-orang yang soleh berikan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan mereka bisa meneladani kesolehan ya para nabi dan orang-orang soleh sebelum mereka. Ya. Nah demikian juga <clears throat> kata beliau di sini, wa minal munasib wa minal munasib ayyubayyina al-walidu liwaladihi maknas mahu atau maknas mihi. Kata beliau ya termasuk perkara yang uh, apa yang perlu dijelaskan juga ya yang perlu dijelaskan juga bahwa apa hendaknya para orang tua menerangkan kepada anaknya tentang apa makna namanya wa wajhu kauni hadzal isim mahbuban lillahi ta'ala lillahi jalla wa ala dan jelaskan pula kenapa kok nama ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala nah jadi kita jelaskan ya kata Syekh uh, Mustafa Al-Adawi biasanya itu ketika dia usianya tujuh tahun ya tujuh tahun ke atas ini udah mulai banyak tanya ya dia akan bertanya e, Pak kenapa nama saya dikasih nama ini ya Abi kenapa kok nama saya nama saya demikian ya apa apa apa alasnya si fulan bapak berharap kamu bisa meneladaninya dan yang semisalnya kita jelaskan kepada anak-anak kita baik maaf eh, terputus siaran Baik. <clears throat> Kita ulangi lagi. Kata beliau, "Famasalan in kana ismuhu Abdullah." Contohnya apabila namanya adalah Abdullah. Takululahu anta abdunillah. Ya. Katakan kepadanya bahwa apa? Engkau adalah hamba milik Allah. Abdun kan artinya hamba. Kalau namanya Abdullah, kita katakan kepadanya engkau adalah hamba milik Allah. Allah khalaqaka wa aujadaka. Allah lah yang telah menciptakanmu. Allah lah yang telah menjadikan dirimu. Wa an'ama 'alaika bihadan ni'am al-katsira. Allah lah yang telah memberikan kepadamu nikmat yang demikian banyak. Alati tastalzimu minka an takuna syakiran wa muti'an lahu wa nahwu hadzal kalam. Ya, maka wajib bagimu atau ini memberikan konsekuensi ketika kamu adalah hamba Allah, Allah yang menciptakan menciptakan engkau memberikan rezeki kepada engkau maka konsekuensinya apa engkau apa menjadi hamba yang bersyukur dan menjadi hamba yang taat nah kalau engkau adalah hamba Allah nikmat yang kau dapat dari Allah maka konsekuensinya adalah engkau apa taat kepada Allah Wanah nahwa kalam dan yang semisal dengan ucapan ini jadi kita apa kita eh, jelaskan apa namanya ya kenapa dia diberikan nama seperti itu dan apa konsekuensi dari nama nama tersebut. Nah ini nggak bisa kalau kita memberikan nama sembarangan kepada anak-anak. Gimana kita bisa jelaskan kepada dia? Ya, gimana kita bisa jelaskan kepada dia ya makna nama tersebut? Makanya disebutkan uh, dalam kitab uh, satu kitab yang ditulis oleh Syekh eh, Abdul uh, Syekh Bakar bin Tasmiyatul Maulud ya dalam kitab Tasmiyatul Maulud beliau menyebutkan beberapa uh, eh, kaidah ya kitab Tasmiyatul Maulud beliau menyebutkan beberapa uh, perkara yang harus diperhatikan oleh para orang tua ketika memberikan nama kepada anak-anak. Di antara poin-poin yang beliau sampaikan dalam kitab tersebut ya Hendaknya pertama nama anak itu dikasih dengan nama yang baik. Ini kita sampaikan ringkasannya saja bagi siapa yang ingin e, merujuk atau mendapatkan penjelasan lebih panjang lebar silahkan merujuk pada kitab Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Ya, Tasmiyatul Maulud karya Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Di antara yang beliau sebutkan, ya, yang di antara yang beliau sebutkan bahwa pertama anak tadi itu diberikan nama yang menunjukkan keislamannya. Kemudian yang kedua, anak jangan dikasih nama nama-nama yang menunjukkan uh, atau yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir. Ya, misalnya uh, apa? Andreas, Gloria, ya, Laura, ya, atau Gandhi ya Gandhi ada orang suka dikasih nama Gandhi ya Gandhi ini Mahatma Gandhi penyembah sapi ya penyembah sapi jangan jangan dikasih nama dengan nama tersebut walaupun mungkin dia besar perannya bagi eh, apa kehidupan masyarakat di India tapi dari si akidah rusak Gandhi ini ya Gandhi ini penyembah sapi jangan kasih nama dengan nama-nama yang seperti ini ya Kemudian juga tidak memberikan nama, kata beliau tidak memberikan nama kepada anak dengan nama-nama yang tidak memiliki nama, makna sama sekali ya susi, susu, mimi, cici, apa maknanya? Ya, jangan ngasih nama dengan nama-nama yang tidak memiliki makna. Demikian juga jangan memberikan nama dengan nama-nama yang diharamkan. Ya, seperti nama dewa-dewa orang-orang non-muslim. Anaknya dikasih nama Wisnu. Ini banyak sekali ya, Wisnu. Wisnu ini dewanya orang Hindu ya kita sebagai uh, kaum muslimin ya tidak boleh kemudian menggunakan nama semacam ini karena ini berkaitan dengan akidah ya Wisnu ini nama nama mohon maaf ya nama dewanya orang Hindu kita sebagai seorang muslim tidak boleh menggunakan nama-nama semacam semacam ini atau yang uh, dipakai oleh sebagian orang-orang Syiah mereka menamakan uh, anaknya dengan Abdul Zahra misalnya Abdul Zahra Zahra ini panggilan bagi uh, Fatimah putrinya Rasulullah, Abdul Zahra atau Abdul Ali atau Abdul Ali, hamba, Abdul Ali, hambanya Ali. Ya, atau seperti orang Nasrani, Abdul Masih, hambanya Al-Masih. Maka nama-nama yang diambil dari eh, sesembahan-sesembahan orang-orang non-muslim demikian juga ya kecuali memang yang disembah itu nabi ya seperti kita kasih nama Isa nggak jadi masalah kita kasih nama Maryam nggak jadi masalah kita kasih nama Uzair nggak jadi masalah tapi ya, nama-nama yang mereka buat-buat sendiri ya seperti Wisnu atau Ganesha ya biar anaknya pintar dikasih nama Ganesha karena Ganesha ini adalah uh, dewa ilmu pengetahuan katanya anaknya dikasih nama Ganesha ya nggak boleh yang seperti ini diambil dari akidah-akidah orang-orang non muslim ya demikian tadi juga nama-nama yang menunjukkan peribadahan kepada uh, peribadahan kepada yang selain Allah Abdul Masih misalnya atau Abdus Syams hambanya matahari atau yang semisalnya maka nama-nama yang demikian jangan kita berikan kepada anak-anak kita ya, atau Krishna Krishna itu nama dewa ya dewa Wisnu Wisnu dan Krishna itu sama ya, kan, kita harus perlu baca ya jangan sembarangan ngasih nama anak oh kayaknya ini banyak dipakai nama orang-orang keren namanya kemudian kita kasih kepada anak-anak kita ya demikian juga nama yang eh, apa namanya khusus bagi Allah seperti Ar-Rahman ya ada orang dikasih nama Rahman Pak Rahman ya, kalau Rahman ini bagus namanya tapi kalau Rahman apa artinya Rahman Rahman itu artinya Zurrahmah al-wasi'ah yang memiliki rahmat yang sangat luas ya memiliki rahmat yang sangat luas dan ini tidaklah e, boleh dipakai kecuali hanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya rahmat yang luas artinya meliputi segala sesuatu manusia tidak memiliki rahmat semacam itu oleh karena itu nama Rahman tidak boleh kemudian ya dipakai untuk yang uh, apa yang selain Allah. Al namanya Khalik misalnya. Nggak boleh. Khalik itu artinya pencipta. Allah Subhanahu satu-satu yang menciptakan. Ya, Al Khalik ini adalah nama yang khusus bagi kamu wa taala. Ya. Demikian juga para ulama mengatakan makruh memberikan nama kepada anak dengan nama malaikat. Seperti anaknya dikasih nama Jibril, anaknya dikasih nama Israfil, ya. Kalau Israel jarang ya. <laughs> kalau Jibril banyak nama, orang kasih nama Jibril, tapi kalau kalau Israel <clears throat> malaikat pencabut nyawa ya. Jarang anaknya dikasih nama uh, apa dengan nama uh, eh, Israel. Baik. Ya, ini beberapa kaidah yang disebutkan oleh beliau dalam memberikan nama-nama kepada anak-anak, anak-anak, anak-anak kita. Intinya barakallahu fikum ketika memilihkan nama kepada anak-anak kita, pilihlah nama yang baik yang menunjukkan keislamannya yang dia bangga dengan nama tersebut dan kita kembalikan kepada definisi nama yang baik menurut uh, Syekh Razak tadi. Nama yang baik itu adalah nama yang mengikat seseorang dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. mungkin ini ya yang bisa kita sampaikan dalam pembahasan memilih nama yang baik ini. Nah sekarang eh, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Eh, Antum bisa kirimkan pertanyaan. Kalau bagi yang ingin masih ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan ke nomor lewat WA ya 0812 ini dicatat nomornya karena ini akan menjadi uh, apa narahubung kita untuk menyampaikan pertanyaan WhatsApp ke nomor 081 8281 5947 0812 8281 5947 ini nomor uh, eh, narahubungnya kajian kebayoran yang insya Allah akan menyampaikan pertanyaan antum. Ya. Baik, sini ada beberapa pertanyaan. Uh, apa nasihat Ustadz bagi yang memberi nama anaknya dengan nama artis idolanya? Baik, hukum asalnya kalau nama tersebut adalah nama yang buruk, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW, maka beliau mengubahnya. Tapi kalau nama tersebut adalah nama yang baik, yang kadang artis juga namanya bagus, ya maka tidak mengapa hanya saja kita jelaskan kepada anak bahwa yang kita inginkan adalah bukan nama artisnya tapi adalah kebaikan yang nama tersebut diubah mindsetnya ya karena untuk mengubah itu juga ribet ya kalau bisa nggak apa-apa diubah ke pengadilan ya mengumpulkan bukti-bukti persaksian nanti ada ada teman uh, teman saya ya eh, mengubah namanya dia ya, ke pengadilan ya ke pengadilan negeri kemudian ditetapkan dengan pengadilan karena namanya e, bukan nama yang Islami beliau ubah namanya ya alhamdulillah sekarang sudah sudah diubah namanya jadi bisa tapi kalau misalnya ribet ada beberapa opsi yang pertama kalau namanya baik ya nggak apa-apa terus kita pakai kalau nama itu nama buruk ya biarkan untuk e, administrasi negara dia tetap menggunakan nama tersebut namun kita ubah panggilannya kita ubah panggilannya kita ubah nama panggilannya ya bukan itu lagi tapi untuk uh, apa administrasi negara karena memang repot untuk mengurusnya ke pengadilan negeri dan sebagainya maka kemudian kita uh, tetap pakai nama itu hanya saja dalam kesehariannya kita ubah namanya baik Ustadz, apakah benar tidak boleh menyatukan dua nama sahabat dengan nama Rasul, misalnya Muhammad Umar? Ya, walau alam tidak ada larangannya, silahkan saja. Hanya saja para ulama menyebutkan lebih afdol itu nama itu cuma satu, jadi jangan nama murokab. Nama murokab itu barokallahu fikum kita menggabungkan dua nama, Muhammad dan Umar. Ya, bukan hanya nama sahabat saja, tapi apa? Nama siapapun. Kita bikin nama anak kita tuh rangkap, ya. Muhammad kemudian Umar, Muhammad Umar atau Muhammad dengan Abdullah, Muhammad Abdullah. Ya sebenarnya ini sebagai para ulama menyebutkan dimakruhkan hal yang demikian. Kenapa? Kalau kita lihat nama-nama para nabi mereka hanya satu satu kata. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ishak, ya, Ismail, Yus, uh, eh, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaid, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Berapa kata? Satu kata. Nama para sahabat, ya, Abu Bakar, Umar. Ya, Abu Bakar ini nama aslinya adalah Abdullah. Abu Bakar ini panggilan ya Abdullah bin Abi Kuhafah namanya Abdullah bin Uthman nama aslinya Abu Bakar Abdullah kemudian apa uh, eh, Umar lalu apa Uthman Ali nama anak beliau ya uh, Fatimah Ruqayyah Ummu Kulthum kalau nama yang pakai Abu dan Ummu nggak apa-apa Abu sama Ummu ya apa uh, eh, mudah pun ilaih tapi yang uh, dimakruhkan itu kata para ulama kalau namanya itu terdiri dari dua dua kata Muhammad Abdullah, Muhammad ya Setiawan misalnya, Muhammad Setiawan, banyak sekali nama Muhammad Setiawan ya. Nah yang yang lebih utama adalah memberikan satu nama, nanti dia digandengkan dengan bapaknya. Misalnya eh, tadi itu ya, namanya Muhammad, bapaknya Adi, Muhammad bin Adi. Namanya siapa? Muhammad. Ya, cukup dengan satu satu nama. Demikian yang disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid. Baik, uh, di adat suku tertentu ada kebiasaan, ada nama kecil dan ada nama dewasa. Bagaimana hukumnya yang seperti seperti itu? Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Uh, apakah yang demikian diperbolehkan? Saya tidak tahu. Baik, Ustadz sampai sekarang masih ada seorang perempuan yang ketika menikah dia mengikuti kebiasaan barat dengan menambahkan nama suaminya di belakang namanya. Mohon nasihatnya Ustaz. Saya pernah bertanya kepada Syekh Abdullah bin Mar'i, guru kami di Hadramaut, ya, beliau menyebutkan bahwa yang demikian tidaklah sepantasnya. Ya, yang pertama, ya, ini bisa apa namanya? E, seperti apa mengubah nasab. Harusnya dia nama belakangnya adalah nama e, apa? Nama e, so, apa bapaknya ya, bin bin bapaknya kemudian dia ubah seolah dia menjadi bagian dari suaminya nasabnya kembali kepada suaminya maka yang demikian tidak diperbolehkan ini yang pertama yang kedua ini merupakan adat kebiasaannya orang-orang orang-orang barat tasyabuh bil kufar ya karena ini merupakan kebiasaan kebiasaan mereka kalau menikah diubah ninya ya nama keluarganya diganti misalnya Hillary Rodham nikah sama Bill Clinton jadi Hillary Clinton ya ini kebiasaan mereka kebiasaan orang-orang barat ya maka tidak boleh orang muslim kemudian mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka bagaimana jika nabinya nama nabinya dengan ejaan Yahudi seperti Nuh jadi Noah ya Nuh jadi Noah jadi grup band ya Noah ya Musa jadi Moses ya enggak pakai kasih nama seperti nama Al-Qur'an ya Nuh ya Nuh Musa ya Musa jangan Moses jangan Noah ya nanti Ibrahim jadi Abraham Abraham jadi Abraham Lincoln lagi ya jangan kasih nama sesuai yang menunjukkan keislamannya ya Nuh ya Nuh Musa ya Musa jangan Moses ya agar dia jelas kelihatan bahwa dia adalah seorang seorang muslim kemudian eh, apa diperbolehkan memberikan nama anak laki-laki seperti Abu Bakar Abu Abdillah dan kalau perempuan seperti Ummu Salamah dan Ummu Sulaim ya, tidak mengapa insya Allah tidak mengapa insya Allah diberikan nama-nama yang seperti seperti itu baik adapun ada beberapa pertanyaan ini yang saya belum bisa jawab insya Allah uh, eh, saya akan coba uh, cari referensi lebih lanjut ya mungkin pada pertemuan yang akan datang ya seperti ada pertanyaan bagaimana dengan mengubah nama agar anak tidak sakit apakah itu termasuk totoyur karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengubah nama ya al huzn dari diganti menjadi apa sahal ya Allah Taala alam apakah ini termasuk tatoyur atau tidak Insya Allah kita akan uh, coba cari referensi yang lebih uh, utama ada yang bertanya di Facebook Assalamualaikum Tat Waalaikumsalam warahmatullah Bagaimana kalau nama anak tidak islami Apakah perlu diganti nama ya kalau namanya itu ada fatwa dari Syekh Ibn Bas eh, fatwa dari Syekh Ibn Bas ya kalau namanya itu tidak e, mengandung kekufuran ya namanya tidak mengandung kekufuran maka tidak perlu diganti tidak perlu diganti artinya tidak wajib hukumnya kalau dia mau mengganti itu bagus tapi kalau dia tidak mengganti pun tidak mengapa selama nama tersebut bukan nama yang mengandung kekufuran waktu itu Eh, di fatwanya itu kalau saya tidak salah ada seorang yang bernama Paulus. Paul, Paulus. Paulus ini kan nama nama apa? Nama Nasrani ya. Orang yang mengubah agama Nasrani itu namanya Paulus. Kalau antum baca sejarah kenapa kok ajaran Nabi Isa itu berbeda ya. Ajaran uh, Nasrani itu berbeda dengan ajaran nabi-nabi terdahulu atau berbeda dengan ajaran Nabi uh, Muhammad SAW karena si Paulus ini yang mengubah maka ada yang namanya Paulus, baru masuk Islam dia mualaf, baru masuk Islam kemudian tanya kepada Syekh bin Bas. Ya Syekh nama saya Paulus ini, saya baru masuk Islam. Apakah saya wajib mengubah nama saya? Ternyata jawaban beliau tidak perlu. Ya, selama nama tersebut tidak mengandung kekufuran. Artinya maksudnya tidak wajib baginya untuk mengubah nama. Kalau dia mau mengubah nama ya silakan. Tapi kalau dia tidak mengubah namanya pun tidak tidak mengapa. Kenapa? Karena namanya tidak mengandung makna kekufuran kecuali kalau misalnya namanya Abdul Masih atau Abdul Syams ya uh, hambanya Al Masih atau hambanya matahari maka ini harus diganti karena dia mengandung makna kekufuran ya makna kekufuran baik ini beberapa perkara yang berkaitan dengan uh, pemberian nama kepada anak-anak ya kembali lagi saya pesankan kepada para orang tua jangan terlalu neka-neko ya kalau bahasa Jawanya jangan terlalu Eh, kreatif lah dalam memberikan nama anak sambil digatuk-gatukkan ya dirangkai-rangkai itu cukup kita ambil nama orang-orang soleh sebelum kita maka insya Allah ini akan lebih barokah dan lebih mudah untuk membimbing anak-anak kita baik tercukupan dulu sampai di sini insya Allah eh, pada pertemuan yang akan datang kita akan eh, masuk dalam pembahasan yang baru yakni tentang eh, pentingnya bersikap adil kepada anak-anak kalau anaknya lebih dari satu